hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wa fahmuhu wa fahamanhu bil musul atau kedua huruf tersebut sama-sama berharokat masing masing berharokat fakul kullun kabirun wafhamanhu bil musuh katakanlah dinyatakanlah sebagai idgham kabir maka fahamilah dengan contoh-contohnya telah kita bacakan dari penjelasan Sulaiman al-Jamzuri Jadi contoh-contoh yang termasuk dengan mutajanisin dua huruf yang satu makhraj berbeda sifat yaitu ketika beliau mencontohkan dua huruf saja yang antara ba dengan mim yang ini merupakan sogir dan di antara ba dengan fa Sohir atau kabir yang sama-sama berharokat. Hanya saja Sulaiman al-Jamzuri menyebutkan di sini dalam kira Hafiz Na'asim hanya satu yang diidgumkan menurut Hafiz yaitu ba dengan mim saja pada kata irkam ma'ana digolongkan oleh sebagian para ulama yang lain ba bertemu dengan mim minal jaiz dari perkara yang boleh dikarenakan datang kiroah yang lain membaca tanpa dengan itu ada pun dalam kiroah hafaz dibaca dengan itu kom ketika ba bertemu dengan mim ba sukun datang setelahnya mim dan ini hanya satu di dalam Al-Quran di surat Hud ayat yang ke-42. Kita lihat di surat Hud ayat yang ke-42. di sebelum akhir ayat sini. Ya. Ba sukun dengan mim hanya di Hud ayat yang ke-42. Yang diidghamkan menurut Hafiz. Ya, eh, ini kiroah kita yang ada yang banyak di Indonesia. Hafiz San Asim. Sehingga membaca dengan itu halaman 226. تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان kawkab Ma'ana Di situ diletakkan Tashdid oleh lajnah Agar diidgomkan kepada mim Ya bunayya rukam ma'ana Ya bunayya rukam ma'ana Wa la takum dibangun dengan dua harokat di sini. Kenapa? Karena mim min harfil gunna dari huruf gunna. Demikian pula fima yajuzul idgham inda ghairihi yaitu ketika sa bertemu dengan zal. Sa sukun datang setelahnya zal. Dalam kirah yang lain yajuzu al-idgham wajuzul idhar hanya saja inda Hafs dan Asim menurut Hafs dan Asim wujubul idgham wajib diidghamkan kita kepada dzal yang itu hanya terdapat di surat Al-A'raf ayat yang ke-176 Kita lihat Al-A'raf 176 halaman 173 Ta sukun di tokoh zat wasli ketika wasal ya. ada kiraatil wasli menurut kiraah yang membaca dengan wasal tidak dengan wakaf kalau wakaf idhar tha ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك kalau wasal kalau wasal dibaca dengan idgham إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك يلهث ذلك كذا يلهث ذلك فضلوا Dicompon langsung ke zal. Jadi kalau wakaf إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث dengan idhar tha ini tadi adalah kiraati al-wasli ya. ketika diwasal maka diidghamkan pada lam jadi pahami ada yang wakaf di yalhath di mushaf yang antum Yalhat, jim yang lain yang lain ada yang beda wakafnya di yalhat atau ada yang tidak ada ada tanda wakaf enggak mushaf lain Sama semua Jim Sama Itu kalau seandainya wakaf Maka dengan idhar Yalhad sa di ujung Jadi kalau seandainya Wasad أو تتركه يلهذ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا dengan idgham ke zalim menurun ada Adapun yang mujma yang sepakat diidghamkan di antaranya dal sukun datang setelahnya ta. Dal sukun datang setelahnya ta. Seperti di Al-Baqarah ayat yang ke-256. 256 dal sukun datang setelahnya ta maka mujma' ada idghamiha disepakati diidghamkannya Aman 42 256 halaman 42 فقد تبين maksudnya قد قد jadi يعني قد itu bom pada ta da sukun pada ta لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي Koda Koda Kendati pun tidak mantul Tapi dia membaca dal Koda Tapi harus kot langsung ke da Koda eh, Jangan koda Jangan ada setengah dalnya Jadi langsung sempurna masuk ke da Atau bahaya yang pertama 287 عاهدتم lain lagi di dalam Al-Quran ya, seperti yang surat pendek ma'abattum ya, di Al-Kafirun dan yang lainnya atau sebaliknya mimma yujma'u uttufiqa ala idghamiha itu ta sukun datang setelahnya dan ditumpangnya ta kepada dan Di antaranya Al-A'raf ayat yang ke-189. Seratus tujuh lima. Al-A'raf 189 halaman 175. situ dimulai kita baca pada mulai kalimat falamma athqalat da'wa athqalat ta'nya hilang dituang kepada dal tidak athqalat da athqalat da di athqalat langsung masuk kepada dan sifat ta hamasnya hilang إذا أثقلت دا فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما أثقلت دعوى الله أثقلت دعوى الله idgham ta كبدا دام atau Yunus ayat yang ke-89 19 halaman 219 Yunus ayat eh, 89 difadhon ta kepada dan ini termasuk jenisin karena dal dengan ta atau sebaliknya ta dengan dal satu makhraj. Hanya saja berbeda sifat. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان Syekh di situ. Qala qad ujibat da'watukuma. Ujibat da'watukuma. Ya. Idgham ta wa dan dan yang lainnya ketika ta sukun datang setelahnya dan. Demikian pula yang mujma' ala idghamiha ta sukun datang setelahnya bo as ayat yang ke-14 Tak sukun datang setelahnya Oh Akhir As-Saf 552 hak sukun dihitungkan pada to فآمن الضال pun dibaca dengan nafis yaitu tersisa sifatnya kendali pun hilang hurufnya di dahabi al-harfi wa baqai sifat hurufnya hilang tetapi sifatnya ada sifat to itbaq ya wal isti'la masih sehingga disebut atau digolongkan oleh para ulama sebagai idgham naqis Di antaranya di surat Al-Maidah ayat yang ke-28. Seratus dua belas. antum lihat menunjukkan bahwasanya to didugamkan pada ta tetapi itu itu itu nakisan dengan itu yang nakis yaitu sifatnya masih tetap ada Lajnah tidak meletakkan tasydid di atas ta. Berbeda ketika to atau ta datang setelahnya to, diletakkan tasydid di atas to. Ketika to sukun atas setelahnya ta tidak diletakkan tasydid. Artinya supaya tidak dibaca penuh kepada ta. La in basat ta supaya tidak dibaca itu. Ya. Supaya tidak dibaca penuh ta. Tapi hendaklah kita berikan sifat to yaitu itbaq wal isti'la. Ya, dengan meningginya suara, naiknya suara ke langit-langit atas dan terangkatnya pangkal lidah sehingga membentuk rapat antara pangkal lidah dan langit-langit atas ya. sempitnya ruang kosong antara pangkal lidah dengan langit-langit atas laim basal berikan to basal ta nanti yang keluar ta ya basal dengan diangkat pangkal lidahnya dan dinaikkan suara ke langit-langit atas ya agar tebal kemudian yang keluar yang tipis ta لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ada cuma di situ kadang kita terjebak dengan po ya. sin ya jangan basol, basol jangan sin jadi so Jadi tetap basa basal ya. sinnya tetap dijaga supaya tipis ya, pun dia menghadapi po yang tebal tidak basol, ya. tidak basa basal tak dinamakan nakis. Demikian pula yang didorongkan menurut Haras yaitu ketika dal dan itu mujma bertemu dengan dha. Dal dengan dha. Yang antaranya di An-Nisa ayat yang ke-64 sebelumnya sebelum Al-Maidah An-Nisa 64 Eh, di halaman 88. Jadi mulai kalimat walau ayat 64 kita lihat di tengah setelah wakaf ada kalimat walau. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا ظلموا yadhlam kalau ir tipis istifal infidah tapi dha tebal sehingga langsung ditukupkan kepada huruf yang tebal walau annahum yadhlamu yadhlamu Anfusahum جاءوك فاستغفروا Allah langsung nah, ditebalkan dan walau annahum idh zalamu idh idh langsung nah, ditebalkan ya, masuk ke wo jangan zo walau annahum idh zalamu zo zalim wall yang tebal. Itu di antaranya Yang menurut Hafiz dan sebagian kiroah lain mujma' ala idghamiha dan juga jadi pun yang lain tidak diidghamkan di antaranya ada huruf-huruf yang menurut kira hafiz dari jalur syatibiyah yang harus dengan idgham seperti telah kita sebutkan tadi biasa dengan dal kemudian ba dengan mim Qala ad-dabba dikatakan oleh ad-dabba qawluhu bil mutajannisaini thumma insakan bil mutajannisaini ay summiya bil harfaini mutajanisaini dinamakan dengan huruf mutajanisain. Summa ba'da ma'rifati ma taqaddam kemudian setelah mengetahui apa yang telah berlalu baik itu dari mithlaini mutamatsilain ataupun mutaqaribain demikian pula mutajanisain insakan awwalu kullin maka baik itu idgham ini atau idgham karibin atau idgham mutajanisain masing-masing terbagi dua bahkan sebagian membagi tiga yaitu ke dalam idgham sohir dan idgham kabir dan di sana ada yang mengatakan idgham mutlaq ya. maka dari pelajaran-pelajaran yang telah berlalu dalam masalah itu idgham ini yang tiga insakan awalu kullin kalau disukun dari awal masing-masing min hadhil aqsam thalathati dari tiga pembagian idgham ini ya mithlaini mutaqaribain mutajanisain fas-saghira bil ghain al-mu'jamah ya, dengan ghain yang bertitik wa nasbir ra dan nasabkan ra'in ya, ya bukan fasoiro ya, sohir samian bin nun tauqidil khafifati dengan nun tauqid yang ringan itu yang disukun samian ay sammihis saghira ya, menunjukkan as-saghir maf'ul muqaddam sebagai maf'ul yang didahulukan asalnya ya samian as-saghira Sambianis sogiro Namakanlah sebagai idgham sogir Wallahu ta'ala alam bisawab